بركة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم قال رضي الله عنه الواتفة التاسعة أن يكون قصد المتعلم في الحال تحت ثبات وتشميله بالفضيلة في المال القربى من الله سبحانه وتركه إلى جواز الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين ولا يقصد بالرئاسة والمال والجهة وممارة الصفاء والمباهة للأقران فإذا كان هذا مقصوده طلبا لا محالة الأقرب إلى مقصوده وهو علم الآخرة ومع هذا فلا ينبغي له أن ينظر بعين الحقرة إلى سائر العلوم يعني علم الفتاوى وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة وغير ذلك مما أوردناه في المقدمات والمتممات من ضروب العلوم التي هي فرض كفاية ولا تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة تهجين هذه العلوم فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة المجاهرين في سبيل الله فمنهم المقاتل ومنهم الردء ومنهم الذي يس يسقيهم الماء ومنهم الذي يحفظ دوابهم ويتعهدها وينفك واحد منهم عن أجر إن كان قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغنائم فكذلك العلماء قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى هم درجات عند الله والفضيلة نسبية واستحقارنا للسيارة عند قياسهم بالملوك لا يدل على حقارتهم إذا قيسوا بالكناس ولا تظنن أن ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط القدر بل الرتبة العليا للأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء راسخين في العلم ثم لصالحين على تفاوت درجاتهم بالجملة من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ويعمل مثقال ذرة شرا يراه من قصد الله تعالى بالعلم أي علم كان نفعه ورفعه لا محالة إلى آخر ما قال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ankum رضي الله عنه امداد أوامر الله واجتناب نواهي شوف الله فرض علينا الفرائض من جملتها الصلاة يتعلم الإنسان شروطها يتعلم أركانها يتعلم سننها ولكن ما با يعرفها ويميزها إلا إذا سأل عنها العلماء شوفوا ما با يقبل الله صلاتنا ولا دعانا إلا بالعلم وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والإنسان ما يعرف يفرق بين الواجب والسنة ولا بين الصحيح والباطل إلا بالعلم فينبغي للإنسان أن يؤتي نحره ما له في العلم ويكفينا ما قاله الله فيه شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة العلم قائما بالقسط أوتوا نحركم ما له في طلب العلم حتى يكون الوادي ملا بالعلم رحنا مع الدنيا وتركنا العلم نظن أن العلم با يجي إلينا بلا تعب على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم كان هذا الوادي مرا بالعلماء والآن صرنا على جهل ما ينبغي لنا هكذا نحضر مدارس العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور مجلس علم أفضل من ألف ركعة وعيادة ألف مريض وتشييع ألف جنازة إلى آخر ما قال رضي الله عنه wasiat dan nasihat daripada Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab beliau menyatakan kerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Perhatikanlah bahwasanya Allah itu mewajibkan kepada kita berbagai macam kewajiban. Di antaranya sholat. Maka wajib seseorang itu belajar syaratnya sholat Wajib juga dia belajar rukun-rukunnya sholat Dianjurkan juga dia belajar sunnah-sunnah di dalam sholat kan, Tetapi orang itu tidak mungkin dia itu bisa mempelajari semuanya itu Kecuali apabila dia tanya dan berguru dengan ulama' Dan ini anjurannya bukan suruh belajar dari Al-Quran dan hadis Tapi suruh belajar daripada para ulama Tentunya para ulama itu belajar dari gurunya, gurunya, gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima sholat kita, tidak akan menerima doa-doa kita kecuali semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ya ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orangnya yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Maksudnya apa? Enggak dapat pahala. Kita tahu, kita kalau mau tidur, matikan lampu, gelapkan ruangan itu, hukumnya sunnah. Kita mungkin sering kan? Cuma karena kita nggak tahu kalau itu sunnah, nggak dapat pahala. Nah, sekarang kita sudah tahu ilmunya, nanti malam kita misalkan matikan lampu, menggelapkan ruangan, dapat pahala sunnah. Itu juga masuk ke masjid kaki kanan, sunnah. Keluar rumah kaki kiri, sunnah. Masuk ke rumah kaki kanan. Itu semua sunnah, sunnah, sunnah. Kita bisa dihukumi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mengerjakan dan kita tahu bahwasanya ini hukumnya sunnah. Begitu juga manusia itu tidak akan bisa mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah Mana yang sah dan mana yang nggak sah kecuali dengan ilmu. Dan selayaknya zaman ini, zaman pengarang kitab ini, manusia itu kalau perlu hari-harinya untuk cari ilmu semuanya. Cukup keutamaan para pencari ilmu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala syahidallahu annahu la ilaha illahu. Dan lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu para malaikat juga bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Dan orang-orang yang punya ilmu juga bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatannya para ulama itu setelah Allah malaikat adalah para ulama. Dan nah, para ulama dibagi lagi. Dan para nabi tingkatannya lebih tinggi. Para sahabat lebih tinggi lagi. Tapi orang yang punya ilmu memiliki tingkatan yang tinggi. Kesaksiannya dibarengkan, digandengkan dengan kesaksiannya Allah dan kesaksiannya para malaikat. Dan juga yarfa'illahu ladhina amanu minkum Waladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang beriman serta berilmu diangkat lagi di atasnya beberapa derajat. Nah, beberapa di sini ini berapa pasnya? Nah, Imam Ibn Abbas menafsirkan yang maksudnya di sini beberapa itu 700 derajat tingkatannya. Dan setiap masing-masing derajatnya itu bisa ditempuh 500 tahun. 500 tahun. Jadi kurang lebih ya, ente hitung sendiri aja berapa tahun. Derajatnya yang beriman aja dengan yang beriman serta berilmu. Kalau dalam urusan dunia aja RT, RW satu derajat, lurah, camat anggap satu derajat, wali kota, bupati satu derajat, gubernur, menteri, ketua MPR, presiden. Itu semuanya dari RT ke presiden cuma enam derajat. Itu perbedaannya jauh. Itu presiden gajinya berapa, RT nggak digaji kadang-kadang. Presiden datang disiapkan tempatnya, RT datang nggak datang terserah. Itu perbedaannya. Seperti itu urusan dunia cuma enam derajat. Gimana kalau urusan akhirat? Dan Allah itu kalau sudah menyatakan orang itu mau diangkat derajatnya, berarti orang itu akan diangkat derajatnya di dunia bahkan sampai nanti ada di akhirat. Jadi ketika Allah itu memuliakan seseorang, dimuliakan dulu di dunia. Pasti sama Allah akan dijadikan ini orang orang yang mulia. Sekalipun masyarakat sempat menganggap ini orang bukan orang yang mulia, pasti sama Allah akan dibuktikan kalau ini orang adalah orang yang mulia. Imam Al-Bukhari, beliau seorang ulama luar biasa, karena saking hebatnya, sampai beliau difitnah sama para ulama yang lain. Difitnah terus Imam Bukhari sampai diusir dari kotanya. Ketika diusir dari kotanya masyarakat kan bingung. Mulai, mulai prasangka macam-macam sama Imam Ghazali. Mengatakan Imam Ghazali ternyata orangnya gini ya, ternyata orangnya begitu ya. Masyarakat punya prasangka macam-macam sama Imam Ghazali. Kemudian ketika Imam Ghazali meninggal di tempat pengasingannya, dari makamnya keluar bau yang sangat wangi. Keluar aroma yang sangat harum, bahkan sampai semuanya itu hampir satu negara itu semua ziarah ke makamnya Imam Bukhari. Nah, mereka tahu. Ternyata yang dibicarakan sama masyarakat, yang dituduhkan oleh orang yang mengusir, itu semuanya cuma palsu. Dibersihkan namanya oleh Allah dan dijadikan orang yang mulia. Bahkan sampai sekarang aja kitabnya masih kita baca terus. Kemudian beliau juga menyatakan lebih Alwi Jadikan tempat ini, maksudnya Hadramut ini, kota Tarim, itu penuh dengan ilmu. Katakan dalam sebuah syair, ala qadri ahli azmi ta'til azaim wa ta'ti ala qadril kirami al makarim. Kemuliaan sama keagungan segala sesuatu yang bagus itu tergantung dengan apa yang sudah kita korbankan. Yang sudah kita korbankan besar, kita dapatnya juga besar. Orang yang mengorbankan waktunya untuk belajar, mengorbankan kenikmatannya dia bermain ditinggalkan untuk dia belajar. Tentu lain dengan orang yang memilih untuk main, untuk keluar ke sana kemari. Nah, di sini ketika orang itu sudah mengorbankan waktunya untuk selalu belajar, untuk selalu mencari ilmu, maka semua Allah akan didatangkan ilmu untuk dia dan dia akan dijadikan orang yang manfaat insyaallah dunia, dunia dan akhirat. dan juga menyatakan ini kota ini dulu penuh dengan ulama. Saya kota Tarim. Di zaman beliau, beliau sudah menyatakan apa? Ini kota ini dulu penuh dengan ulama, sekarang banyak orang bodohnya. Zaman beliau itu sudah dianggap orang-orang itu orangnya bodoh semuanya. Gimana kalau dia lihat di kota kita sekarang? Nah, karena itu beliau menyatakan wasiatnya oh uhduru madarisal ilmi. Hadiri terus majlis-majlis ilmu, tempat-tempat ilmu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mendatangi majlis ilmu itu lebih abdul daripada sholat sunnah seribu rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah seribu rakaat? Ada, ya, enggak, mungkin ada kan? Kemudian mengunjungi seribu orang sakit. Dari lahir sampai sekarang sudah seribu orang sakit yang kita kunjungi. Belum ada juga. Ngurusi seribu jenazah Prosesi seribu jenazah itu mulai dari mandikan, ngafani, nyolatkan sampai nguburkan. Berapa kali? Nggak sampai seribu. Lima puluh aja nggak sampai kadang-kadang. Sepuluh aja nggak sampai. Nah, itu semua datang majelis ilmu. Satu kali datang majelis ilmu, pahalanya dibandingkan sholat seribu rakaat, ditambah jenguk seribu orang sakit, ditambah ngurusi seribu jenazah, pahalanya di gabung itu tiga itu sama satu kali datang majelis ilmu lebih upload datang ke majelis ilmu. Nah, makanya hadiri majelis yang semacam ini jadikan kita ini orang-orang yang cinta kepada ilmu, orang-orang yang haus kepada ilmu warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.